Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna al-aswad? apa pengertian al-aswad nah, Al Jan, wal ahmar alens ma makna la ummi eh la yaktub wala yakra al maktub nah wal ummi la yaktub la yasti ay yaktub nah. wala yaqra al maktub kematian ummi nah Muistu ilal ahmari wal aswad min hadithimu عندك عندك عندك عندك أخر عندك نعم جابر بن عبد الله نعم <coughs> إمام ابن كثير ما اسمه عندك نعم اسماعيل ما حال أبيه عندك Husain Mahal Abi Bapaknya Imam Ibn Kathir ini Bagaimana kedudukannya Khatib Naam Khatib Nikah dengan siapa ini Ismail bin Umar Hah? Zainab anak siapa? Al-Mizzi Al-Hafidh Al-Mizzi Ismail anak keberapa? Anak keberapa Ismail? Hah? Anda Kedua, yang pertama meninggal Nah, nah. Taib. Wahyu salawatullahi wassalamu alaih tadi ya Nabi Muhammad saw salawat salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad saw Rasulullah ila jami'i takolain utusan Allah untuk semua takolain ay al-jin wal ins wal jin muballighan Lahumanillah anillah ya sebagai penyampai bagi mereka dari Allah SWT ma'auhahu ilaih apa yang Allah wahyukan kepadanya min hadzal kitab al-aziz dari kitab yang mulia ini yaitu Al-Qur'an alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih yang tidak ada di dalamnya kebatilan nah baik dari depan dari belakangnya Tanzilum min hakimin hamid Turun dari Allah SWT Yang maha bijaksana lagi maha terpuji Ini Alkitab Al-Quranul Karim tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya Dan tidak boleh kita ragu sama sekali Nah Dengan Al-Quran yang ada ini Karena Allah sudah nyatakan Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun sebenarnya kami yang menurunkan Al zikr Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bukti autentik kenapa Al-Quran tidak ada kebatilan tidak sebagaimana kita sebelumnya. Di antara bukti yang lain selain dari 6 ayat tadi banyaknya orang yang hafal. Tidak sebagaimana Injil dan Taurat. Nah, Allah mudahkan walaqad al Qur'ana lidzikri fahal mimudzakir mudzakir orang-orang yang hafal Al-Quran Karim nah dari zaman Nabi SAW ila yaumina hadha nah dari sini terjaga juga tidak sebagaimana Injil bahkan tidak ada kabar atau kabar dari mereka bahwasanya ada orang yang hafal Injil nah Allah mudahkan bahkan juga banyak yang hafal bukan hanya sebatas Nah, kalau Hasan Asim Bahkan banyak yang hafal dengan kiraah sawah mutawatirah dari beberapa jalur yang demikian banyaknya. Banyak sekali. Ini tidak ada keraguan dalamnya. layak yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Wa qad a'lamuhum fi anillah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah nah menyatakan diumumkan di dalamnya dari Allah Subhanahu Rasulullah sebenarnya. Rasulullah SAW sudah menyatakan, betul-betul umumkan. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim dari Allah SWT, Annahu nadabahum ila tafahumi. Ya Rasulullah SAW ya, menganjurkan untuk memahaminya. Nah, sebagaimana fakohat ta'ala maka Allah Taala berfirman berkaitan dengan tafahum untuk tadabbur afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Walau kana min min indi ghairillah. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajatu fihi ikhtilafan katsira sungguh. Mereka akan menemukan di dalamnya banyak perselisihan. Ini kalau memang betul-betul dari selain Allah akan banyak perselisihan. Wa qala ta'ala Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Qur'an kami turunkan. Nah, kepadanya, jadi kepada kitabun anzalnahu ilaik. Kita Al-Qur'an kami turunkan kepadamu. Mubarak barakah di dalamnya. Lihat lihat baru ayatih. Lihat baru ayatih agar mereka itu tadabbur dengan ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab dan agar orang yang punya akal bisa memikirkannya, bisa memahami. Nah, dengan Al-Qur'an Karim ini. Wa qala ta'ala afala yadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak memahami tidak tadabbur Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Nah, di antara Nah, bentuk bahasanya mereka terkunci dari Al-Quran Al-Karim ini tadi ya tidak memahami Al-Quran jadi mereka hanya sekedar membaca terlewatkan itu saja tidak diamalkan juga nah fal wajib al ulama maka wajib bagi para ulama al-kashfu an ma'ani kalamillah ya untuk membuka dari makna di pengertian dari kalamullah Subhanahu wa taala. Tafsir dzalik dan juga tafsir dari Al-Qur'an itu sendiri. Talabuhu min madhanih dan juga berusaha untuk mencari apa yang enam kandungan-kandungan di dalamnya. Wa ta'allumu dzalika dan mempelajarinya. Wa ta'limu dan juga mengajarkannya. Ini kaitan bagi para ulama untuk bisa memahami sekaligus juga bisa menafsirkan dan juga bisa mencari bagaimana isi kandungan Al-Qur'an Karim itu sendiri dan belajar juga sekaligus mengajarkannya. Kama qala ta'ala wa idh akhadha Allah mitsaqal ladzina utul kitab dan ketika Allah sudah nah, mengambil perjanjian dari Nah, utul kitab yang mereka diberikan Alkitab ya sebelumnya litubayyinunnahu nas agar nah kamu menjelaskan kepada manusia atau kalian menjelaskan kepada manusia wala taktumunah dan jangan kalian menyembunyikannya di antara bentuk Alkitab yang mereka itu menyembunyikan isi daripada kitab mereka yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak menyampaikan. Dan di antara bentuk bahwasanya mereka menyembunyikan sebagian kitab yang turun kepada mereka nah ma'ruf nah tentang kisah orang Yahud yang mereka itu menutup ayat kisah apa kis, kisos Nah, kisos membaca ayat sebelumnya dan setelahnya. Jika orang berzina cukup di nah, apa di hitamkan tubuhnya kemudian diiring. Nah, di hadapan orang banyak biar malu. Sebagian lagi disiram dengan air panas. Nah, sementara dalam Taurat itu ada ayat tentang rajim Nah, rajm mereka dilempari batu sampai mati. Nah, jadi mereka sembunyikan. Jadi banyak sekali. Fanabadhuhu wara'a zuhurim dan mereka melemparkannya di belakang punggung mereka. Washtaru bihi nang kalila dan mereka juga membelinya atau menukarkannya dengan harga yang sedikit. Nah, fabi sama yastarul maka sungguh jelek apa yang mereka nah beli atau yang mereka tukar sebenarnya ini juga berlaku bagi mereka dan kepada kita semuanya sebab tidak menjual tidak mengganti ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit nah banyak orang yang mencari ilmu hanya sekedar untuk mencari masalah dunia dan ayatnya sudah ma'ruf kalian baca berkali-kali. Man kana yuridul hayat dunya wa zinataha an wafi ilaihi ma'malan fiha. Wa fiha la yubkhasul min juga man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. La yata'allamu illa li gharatin minad dunya lam yajid yaumal qiyamah arfal jannah. Nah, orang yang belajar atau mendalami Al-Qur'anul Karim dengan tujuan dunia saja maka nanti pada malam kiamah tidak akan mendapatkan baunya surga sungguh jelek yang demikian dari menukar ayat Allah dengan harga yang sangat murah wa qala ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ya sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah Subhanahu wa taala membeli janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit Ulaika la khalaqalahum. Mereka tidak akan mendapatkan nasib. Nah, fil akhirah tidak akan mendapat bagian. Nah, minal ujur dari pahala. Nah, fil akhirah wala yukallimuhumullah dan Allah tidak akan berbicara, nah, ngajak ngomong, berbicara dengan mereka. Wala yang ilaihim dan Allah tidak melihat mereka Yaumal kiamah nanti pada yaumul kiamah. Wala yuzakkihim dan Allah juga tidak akan membersihkan diri mereka dari perbuatan dosa dan maasi. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Ini balasan orang-orang yang membeli ayat Allah dan demikian pula nah menukar janji dan sumpah yang mereka lakukan sebelumnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan kita semuanya sudah berjanji nah itu hadis yang ma'ruf kalau seorang itu ketika dalam rahim tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan lahirkan dalam keadaan meninggal kita yang hidup ini sudah berjanji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya nah jadi semua yang yang hidup ini sudah menyatakan diri untuk taat kepada Allah nah dan Rasulnya kemudian setelah itu tidak mau menepati janjinya maka sungguh nanti pada yaumul kiamat tidak akan mendapatkan bagian tidak mendapatkan pahala pahala sama sekali Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan Allah tidak akan melihatnya dan mereka juga tidak akan melihat Allah nah dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya dan baginya azab yang pedih. Fadhammallahu taala ahlul kitab qablana maka Allah mencela ahlul kitab sebelum kita bi'iradihim an kitabillahi al-munazzil yajuz al-munzal juga jadi yajuz alaihim nah ketika nah bi'iradihim dikarenakan mereka berpaling Naman kitabillah dari kitabullah. Al-Munzil, Al-Munzal, Al-Munzal, Al-Munazzal alaihim yang diturunkan kepada mereka. Ada dua bacaan di situ, Al-Munzal atau Al-Munazzal. Nah, wa kabalih malad dunya wa jam'iha dan mereka betul-betul menghadapkan nah, diri mereka kepada kehidupan dunia dan mengumpulkannya. Nah, bi ghairi ma umiru bihi min ittiba'i nah, min ittiba'i kitabillah. Dan mereka menyibukkan diri, diri mereka dengan apa yang tidak diperintahkan. Nah, dalam mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam kitab Allah. Nah, itu melihat bagaimana orang-orang kufar sibuk dengan masalah-masalah yang tidak ada kaitan sama sekali, misalnya kehidupan di antariksa. Bahwasanya nanti kalau bumi sudah penuh, nah manusia akan pindah ke nah antariksa, angkasa, angkasa luar, kehidupan di sana. Nah, dengan berita kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Nah, dibikin isu demikian rupa. Padahal jelas tempat tinggal manusia itu di bumi, tidak ada yang lain. Mereka tersibukkan dan juga madaris-madaris sibuk dengan ini. Nah, siapa yang keliling dunia ambil juga misalnya Marco siapa Dagama. Nah, Vasco Marco Vasco Vasco baik Nah, mereka juga menghafalkan nama-nama yang tidak jelas. Nah, misalnya apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, apa? Ah, Pluto apa macam-macam, tidak tahu sana. Nah. Sibuk dengan nama-nama ini tadi. Nah, yang tidak berfaedah. Manusia juga disibukkan bahwasanya yang berputar adalah bumi. Nah, dipelajari dengan lupa padahal jelas ayatnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha wasyamsu tajri di situ nah berjalan nah bukan bumi yang berjalan nah jadi manusia disibukkan dengan perkara-perkara tidak berfaedah sehingga nanti pada malam kiamat tidak akan mendapatkan bagian sama sekali fa'alaina maka bagi kita ayuhal muslimun Nah, wahai kaum muslimin, kenapa di sini disebutkan muslimun? Karena ini mayoritas kebanyakan manusia dari orang yang mengaku beragama Islam yang tingkatannya sampai muslimun saja, yaitu beriman kepada Allah atau ber nah, iman bi iman bi di iman melaksanakan perintah menjauh larangan dan masih terjatuh ke dalam dosa besar. Ini pengertian nah muslim. Nah, kalau mukmin bagaimana? Hah? Beriman dengan rukun iman, melaksanakan perintah menjauhi larangan dan terja tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Ini baru dikatakan mukmin. Nah, kalau muslim bagaimana? Ditambah tadi, beriman arkanul iman melaksanakan perintah menjauhi larangan sekaligus melaksanakan hal-hal yang mustahab dan menjauhi perkara-perkara yang makruh. Tingkatan manusia ini kebanyakan adalah muslimun. Nah, yang ketika Allah SWT Nah, dalam surah al orang orang-orang Badui mengatakan qalatil arab amanna kullam tu'minu. Orang Arab orang Badui mengatakan kami beriman. Allah katakan kul lam tu'minu. Walakin kulu aslamna. Kalian ini belum beriman. Katakan kami ini orang muslim. Jangan bilang beriman dulu. Kalian ini kalian orang muslim. Orang Badui ma'ruf. Kadang satu keluarga di situ terkumpul. Nah, satu keluarga, nah, satu rumah. Nah, ada istri adiknya, nah, istri kakaknya, campur di situ. Nah, tidak tahu ini perkara besar besar kecil tidak tahu bahkan juga masih ditemukan di Yaman sendiri ada sebagian ketua kabilah itu istrinya 10 ketua kabilah istrinya berapa 10 nah tapi mengaku beragama Islam apakah yang dikatakan mukmin atau muslim muslim jatuh dalam besar besar situ nah Makanya di sini al-khitab ayyuhal muslimun wahai kaum muslimin. Anantahi amma dhammah dhammahumullah taala bih. Agar kita mengakhiri dari apa-apa yang Allah telah mencela mereka. Dikarenakan kitab tadi. Nah. Wa an nata nam. Es nata amara. Nah, tamara nam. Bima amarna bihi agar kita juga bisa melaksanakan kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang Allah perintahkan dengannya min ta'allumi kitabillah nah al-munzal ilaina wa ta'limihi wa tafahumi wa tafhimihi min ta'allumi kitabillah dari belajar dan belajar kitabullah yang diturunkan kepada kita wa ta'limihi dan mengajarkannya wa tafahumi dan memahaminya wa tafhimihi dan menyampaikan apa memberikan pemahaman untuk menyampaikan agar mereka bisa faham dengan dengan kitabullah. Jadi kita berusaha di sini untuk belajar kitab kitabullah, mengajarkannya, memahami serta memberikan pemahaman kepada manusia dengan kitabullah. Kalau Allah Ta'ala alam yakni Apakah belum datang Nah waktu Lilladina amanu kepada orang yang beriman Antak Antaksya akulubuh menidikillah Agar mereka itu takut Nah Hati-hati mereka Lidikillah untuk saling ingat kepada Allah Wa mana zalam Dan apa dan apa-apa yang Allah turunkan dari kebenaran Alkitab. kitab. Walayakunu kalladina utul kitab dan jangan mereka itu menjadi seperti orang-orang dari utul kitab. Diberikan kitab orang sebelumnya min qabl, ya sebelumnya. Fatala alaihim fatala alaihimul amad. Kemudian setelah berlangsung masa nah dari mereka fakosat kulubuhum lalu hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasikun dan mayoritas mereka adalah orang-orang munafikun. I'lamu ketahuilah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha bahwasanya Allah menghidupkan bumi nah setelah mati. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat la'allakum ta'qilun Mudah-mudahan kalian bisa berakal, bisa memikirkan. Nah, ini ayat yang mulia juga. Setelah Allah perintahkan bagi kita yang pertama supaya nah kita berusaha untuk tidak menyembunyikan menyampaikan kitab dan tidak menyembunyikan dan tidak membeli atau men, apa menukar dengan harga yang murah Nah, kemudian peringatan berikutnya supaya kita betul-betul mengamalkan, mempelajari dan agar hati kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan seperti orang-orang Alkitab sebelumnya yang hati-hati mereka sangat keras. Nah, bagaimana keadaannya? Karena Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya dan menghidupkan kita semuanya serta marikannya. Kalau kita berpikir demikian, tentu akan melihat bagaimana masa depannya. Fafi dzikrihi ta'ala li hadhil ayah maka nah dengan penyebutan dari Allah Subhanahu dengan ayat ini ba'dallazi nah ba'dallati qablaha dengan ayat yang sebelumnya tambihun ala annahu ta'ala sebagai bentuk peringatan bahwasanya sesungguhnya dia yang maha tinggi kama yuhyil arda ba'da mautiha sebagaimana juga menghidupkan bumi setelah mati kadzalika yulinul quluba bil iman nah bisa melembutkan ya adalah zat juga melembutkan hati dengan iman ba'da qaswatiha setelah nah hari tersebut keras minadzunub wal ma'asi dikarenakan dosa-dosa dan perbuatan maasi. Nah, wallahu al-mu'ammil al-mas'ul ala bina hadza. Nah, Allah yang nah, atau mu'ammal wal mas'ul bisa dikatakan demikian yang diharapkan yang diserahi untuk melakukan hal ini semuanya kepada kita. Innahu jawadun karim. Sungguhnya dia adalah zat yang maha pemberi lagi maha mulia. Nah, ini Bagian berikutnya karena Allah Swt juga yang menghidupkan kita dan mematikan dan Allah juga yang nah, melembutkan hati kita maka hendaknya kita minta kepada Allah Swt agar kita termasuk orang-orang yang lembut hatinya dan minta kepada Allah SWT agar kita juga diberikan nah pemahaman kitab Allah SWT dan bisa mengamalkannya karena dia adalah zat yang maha pemberi lagi maha mulia ini belum masuk pembahasan soal Fatihah nah, baru mukaddimah balasan orang yang menjual ayat Allah hendak dengan harga yang murah apa balasannya hafal ayat dalam surah Ali Imran anda rafi bahasanya apa ada yang berdi bahasa yang lain anda ya Zaid anda ha? tidak mencium bau surga taib dalam hadis anda Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka tidak akan mendapatkan bagian, tidak mendapat pahala nanti pada hari kiamah. Dah tadi. Wala yang zuru. Ilaim, ya, Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakihim, karena tidak membersihkan dosa-dosanya. Nah. Tapi insyaallah pada yaumin Ustaz Ahmad saya yudaris. Nah. setelah sembuh dari penyakitnya, karena dia terkena penyakit sebagaimana kalian. Nah, nanti kembali beliau yang dia Tapi lah